dari apa yang dipostingkan tadi di grup polisantri itu tentang himbauan ya, dari Menteri Pendidikan ya, seputar kesehatan yang subhanallah ya negeri kita termasuk yang diuji ya dengan hal itu yaitu yang ma'ruf dengan merebaknya wabah corona ya. sehingga dari situ baik itu pemerintah kita instruksi dari presiden kita demikian pula ke seluruh jajarannya yang berkaitan dalam hal ini menteri kesehatan ya. demikian pula pendidikan dan semuanya untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan ya. untuk menjaga diri, ya, kesehatan, kebersihan diri dan lingkungan masing-masing ya, sebagai bentuk upaya dan usaha ya untuk menyelamatkan diri dari virus ini dan virus-virus yang lain. Ya, demikian pula banyak ya, konsultasi dengan ahli-ahli kesehatan. Oleh karenanya termasuk salah satu yang dilayangkan oleh kementerian kepada lembaga-lembaga pendidikan ya, yang sudah kita postingkan tadi ada 18 poin yang harus diperhatikan berarti pun tidak mutlak semuanya ya. bahkan di sebagiannya ada Allah alam yang sifatnya ya, bukan udur syar'i. Seperti apa? Seperti di sana ada kebijakan Allah alam yang batuk nggak boleh ke masjid. Ya. Yang batuk nggak boleh ke masjid bawahnya, Ataupun yang filak dan yang lainnya. Ya. Itu bukan udur syar'i. Ya. dikatakan tentunya dia masih bisa sholat hanya saja kekhawatiran yang tinggi muhim dari ini ya kita bersyukur kepada ulat umurina yang mereka telah memberikan perhatian besar dalam hal ini dan perkara-perkara yang lain sampai mereka membuat beberapa pulau ya, untuk mengkarantina orang-orang yang terindikasi ya, terjangkit wabah ini. Itu semua tadi sebagai bentuk andil atau menutup ya travel-travel, perjalanan-perjalanan ya, ke negeri-negeri asing, demikian pula negeri asing ke negeri kita. Itu semua sebagai upaya ya, untuk menghindari dari wabah yang sedang merebak di negeri kita. Ya. Mungkin antum lebih tahu berita yang tersampaikan Allah alam di waktu dekat ini sudah kurang lebih 27 ya naik lagi 30 ya, naik lagi berarti ya, yang terjangkit dengan wabah ini ya. Al-Muhim yang perlu kita ingat dan kita perhatikan dengan adanya ujian Allah SWT menurunkan wabah ini wajib untuk kita untuk muhasabah ya, introspeksi diri meneliti diri kita pribadi masing-masing kaum muslimin secara umum manusia secara menyeluruh ya apa yang telah mereka lakukan sehingga Allah SWT timbakan wabah tersebut ya. itu harus adanya muhasabah dari diri kita dan tentunya dengan kita iringi yakini bahwa seluruh musibah termasuk corona ini terjadi karena izin Allah Azza wa Jalla. Tidak ada dari makhluknya yang memberikan manfaat ataupun mudarat tanpa seizin Allah SWT Firman ke surat Tawabun Ma asabakum Lanjutkan Maftuh Di Tawabun Ma asabakum Fabi'idhillah iznillah Terus Allah Tuhan Allah Azza wa Jalla Ma'asabakum min musibatin fabi bi'idznillah. Tidaklah musibah yang menimpa kalian baikkan dengan izin Allah. Ya. Dengan izin Allah SWT itu yang harus kita yakini. Semuanya berjalan terjadi dengan izin Allah SWT dengan kehendak Allah SWT. Ya. Apa hikmah di balik itu? Wa may yu'min billahi yahdi qadbah Siapa yang beriman kepada Allah SWT dengan adanya ujian ujian seperti itu, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Ya. Menambah keimanannya, bukan semakin takut. Ya. Seperti orang-orang yang tidak diberikan keimanan ketika musibah itu datang, semakin khawatir. Mau keluar rumah khawatir, tidak pakai masker khawatir, ada orang yang batuk di sisinya khawatir, banyak kekhawatirannya. Ya. Karena tidak meyakini itu semua ya dengan izin Allah SWT. Ya. Maka yang beriman mereka justru akan menambah keimanan mereka. Yang tidak beriman semakin besar kekhawatirannya dan ketakutannya bahkan apa kemaksiatannya kesyirikannya ya, musibah dan petaka Tidaklah mereka iringi dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi justru mereka iringi dengan kemaksiatan dan kesyirikan seperti membuat sesajen ya. mungkin mereka letakkan di tempat tertentu atau mereka lemparkan ke laut selatan ya atau lainnya dari kesyirikan yang mereka lakukan semakin parah ketika mereka tidak meyakini itu semua dengan kehendak dan takdir Allah SWT izin Allah SWT itu poin yang pertama kata kita ya. demikian pula Allah SWT sebutkan di suatu fusilat وما أصابكم من مصيبة يصح كسبت أيديكم ويعفو عن an kathir. أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم tidak ada suatu musibah yang menimpa kalian karena apa? Ulah tangan kalian sendiri. Jadi ada ada sebabnya. Dan tentunya dengan izin Allah SWT wa an kathir. Tapi Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan, yang kita lakukan. Ya. Itu muhasabah. Musibah yang menimpa ya, kita dan kaum muslimin di negeri-negeri lain sampai mungkin di negeri lain kaum muslimin ya, ditindas ya, diintimidasi maka poin yang sudah perhatikan itu dengan adanya muhasabah. Fabima kasabat aydikum. Tapi kedati pun demikian wa ya'fun kathir Allah SWT banyak mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, maksiatan-maksiatan kita. Ya. Terlebih Nabi SAW sampaikan Allah SWT mengundur, menunda hukuman bagi umatnya. Tidak seperti nabi-nabi yang lain yang disegerakan adab kepada umatnya. Iya. Demikian pula di surat Ar-Rum, Zuhar al-Fasad, Ibnu Zuhar al-Fasad, Zuhar al-Fasad يذيقهم طيب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس telah nampak kerusakan di darat dan di lautan kenapa? Ulah tangan manusia. Ya. Ulah tangan manusia sebabnya di antara andilnya yaitu buah hasil ulah tangan manusia itu sendiri. Apa hikmahnya? liyudhiqahum alladhi amilu la'allahum yarji'un ya Allah SWT tidak merasakan kepada mereka dari hasil apa yang mereka perbuat apa yang mereka lakukan la'allahum yarji'un agar mereka kembali kepada Allah bukan semakin bermaksiat menyadari kesalahannya ya. menyadari kemaksiatannya menyadari kekurangannya meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu muhasabahnya seharusnya yang ya kita kaum muslimin dan manusia secara menyeluruh yang meneliti ya, lupa akan muhasabah itu ya. lupa akan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan apa contohnya ketika mereka mau muhasabah ya. berita-berita ya, yang sampai kepada kita dikarenakan pelanggaran-pelanggaran yang banyak dilakukan ya, terlebih oleh negeri Cina itu sendiri yang dihebohkan pertama kali virus ini ya. pelanggaran yang sangat tampak yaitu ketika mereka tidak mengindahkan firman Allah Azza wa Jalla karena orang kafir ya yang Allah sebutkan surat Al-A'raf ayat yang ke 158 kalau tidak salah. Ya. Kata Allah Azza wa Jal ketika mensifatkan Rasulnya alaihi Wasallam wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Rasulnya Muhammad alaihi salatu yaitu menghalalkan kepada mereka perkara-perkara yang baik dan mengharamkan kepada mereka perkara-perkara yang kotor yang menjijikkan, yang jelek. Ya, itu muhasabah pertama. Ya. Sementara kalau berita yang kita terdengar ya, negeri Cina terlalu khusus, apa yang mereka makan? Apakah yang baik-baik? Atau yang khabait? Apakah kambing yang mereka makan atau tikus? Sebagian orang rica-rica iya. gugup. Di depan, insya Allah. Subhanallah. Di depan asrama haji. Iya. Anak sendiri yang baru ke situ di depan asrama haji apa daerah Solo itu. Depan ya tertulis apa rica-rica gugup di Indonesia ya. bagaimana dengan negeri Cina apa yang mereka konsumsi perkara-perkara yang khabaif yang jelek ya. yang diharamkan oleh Allah SWT tidaklah Allah SWT mengharamkan hal itu karena tadi adanya mudarat bagi manusia ya. sehingga tatkala hal ini tidak diindahkan oleh mereka pantas Allah SWT menimpakan kepada mereka wabah seperti itu oleh karenanya Allah SWT ingatkan di surat Nisa fabidhulmin fabidhulmin minal ladhina hadu haramna alaihim tayyibatin وحلت Lahum وبصدهم عن سبيل الله karena kezaliman dari orang-orang Yahudi yang mereka lakukan kami haramkan kata Allah swt at-tayyibat uhillat lahum perkara-perkara yang baik yang dahulu dihalalkan kepada mereka sehingga mereka lebih menyukai hobi kepada perkara-perkara yang khabait yang jelek yang kotor ya. karena kan karena jiwa mereka kotor sehingga apa yang disukai pun perkara-perkara yang kotor yang keji ya, dari makanan minuman gaya hidup dan yang lain dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terjangkit seperti itu belum kemaksiatan lain ya seperti antum dengar Iran termasuk apa negara yang dilanda wabah corona juga iya katanya betul nggak Iran apa muhasabahnya mut'ah di mana-mana ya perkawinan perkawinan haram ya, zina yang dibungkus dengan atas nama nikah merebak di negeri mereka sehingga dengan sebab ini Allah SWT hukum mereka dengan penyakitnya seperti itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dan Sunan Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah يقول الله صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا إلا فشى عليهم إلا فشى عليهم البلاء والأوجاع فإلا فشى عليهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت على أسلافهم الذين مضوا Rasulullah SAW tidaklah suatu perkara yang keji nampak di satu kaum kemudian mereka melakukannya secara terang-terangan ya. kalau ada perkara yang keji muncul di satu kaum kemudian mereka lakukan dengan terang-terangan maka apa fasya alaihi ta'un wal auja wabah-wabah itu akan menyebab demikian pula kelaparan yang belum pernah terjadi pada kaum sebelumnya. Ya. Itu kalau introspeksi diri tadi. Fahisyah apa saja? Perkara-perkara keji apa saja? Ya. Yang dilakukan oleh suatu kaum, maka itu pun sebagai sebab adanya bala wal waba wa ta'un penyakit-penyakit wabah-wabah kejelekan-kejelekan. bila iya. Dari introspeksi diri kita, maka mari ya untuk kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada yang semoga dengan adanya al-muslihin orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri Allah SWT tidak timpakan musibah itu kepada negeri kita secara khusus dan kaum negeri-negeri kaum muslimin secara umum. Maka dikatakan oleh Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan kepada kita idza fasha az-zina fi qaumin fasha alaihimul bala fasya waba kalau perzinahan itu sudah menyebar di satu kaum maka wabah itu akan menyebar di tengah-tengah mereka itu khatfillah dari bentuk-bentuk kemaksiatan yang seharusnya apa? itu diperangi semoga Allah SWT memberikan taufik kepada ulat umurina ya. untuk memerangi LGBT ya, perzinahan ya, kemaksiatan, khamar dan yang lainnya. Karena itu pun sebagai tadi sebab, bukan hanya turis-turis asing yang dikat, ya, yang tidak diberikan bisa masuk. Tapi tadi di dalam negerinya itu sendiri perkara-perkara kemaksiatan yang dengannya sebagai sebab ya, akan muncul berbagai macam wabah. Ya, itu pun harus dibersihkan banyak-banyak mendoakan ya para penguasa kita agar diberikan kekuatan dalam melaksanakannya, mewujudkannya. Hanya selain upaya-upaya tadi yang dianjurkan oleh pemerintah, kementerian terlebih khusus, ya, di sana kita ya, tentunya punya Allah Azza wa Jalla syariat Islam dari kesempurnaannya dari keutamaannya sebagai syariat yang sempurna termasuk dari kesempurnaannya telah memberikan solusi jalan yang terbaik untuk selamat dari wabah corona ataupun yang lainnya ya. sehingga tidak membuat panik tidak membuat takut atau stres gara-gara nggak ada masker stres dan yang lainnya. Di Islam sudah mengajarkan kepada kita solusi untuk keluar dari jenis wabah seperti itu dan yang lainnya. Bahkan dahulu di zaman para sahabat, di zaman Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu ya, sampai terbunuh para sahabat kurang lebih 25 ribu dengan wabah tersebut yang disebut dengan Ta'un Amwas yaitu wabah yang menimpa daerah Amwas yang ada di Palestina ketika itu di Syam. Sekarang di dunia ini sudah berapa ribu yang mati? Berapa beritanya? Kalau secara dunia? 4 ribu Masih jauh ke 25 ribu ya. Dulu di zaman Umar 25 ribu dengan kaum muslimin kita banyak berlindung kepada Allah Azza wa dari hal itu. Sampai terbunuhnya sahabat yang mulia Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Ya. Beliau pun wafat dalam wabah itu. Maka Islam memberikan solusinya kepada kita ya. Untuk terhindar dari itu Dari mulai perkara yang mudah ya. Gratis Sampai yang bermodal Di antara solusi syariat ya, agar semakin menambah ketawakalan kita kepada Allah sehingga tadi Allah sudah sebutkan wa may yu'min billahi yahdi qalba. Itu semua apa untuk meningkatkan ketawakalan kita kepada Allah bukan kepada diri kita atau kepada fakar kesehatan barang siapa yang mau menyandarkan hal itu kepada dirinya atau kepada fakar-fakar kesehatan semata tidak kepada Allah maka urusannya disandarkan kepadanya berbeda dengan orang-orang yang bersandar kepada Allah SWT ya. Allah akan berikan kekuatan dan solusi dalam menghadapinya ya. solusi yang pertama yang mudah yukhatibillah doa ya. atau sebelumnya syariat Islam pun menghasung untuk kita mencari sebab dalam menjauh dari wabah-wabah yang ada solusi pertama menjauh dari wabah-wabah yang ada Allah sudah firmankan surah Al-Baqarah yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan, fa'tazilu nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn." mereka bertanya tentang haid Katakanlah oleh Muhammad haid itu haid itu adalah ada kotoran Fa'tazilu nisaa fil mahid maka jauhi wanita tidak digauli ketika haid. Itu merupakan tuntunan syariat untuk menjauh dari apa? al qadarat, wan najasat. Menjauh dari perkara-perkara yang kotor, najis dan akan mengganggu, membahayakan kesehatan kita. Ya. Sehingga ini santri-santri dihasung untuk rajin membersihkan diri, pakaian, badan, ya rambut, kuku, ya, nampang, ya, alas makan, kemudian tempat tidur, itu terus diperhatikan. Ya. Sebagai tadi bentuk menyatakan dari firman Allah SWT fakta zirunisa, fil mahid menjauhi perkara-perkara yang kotor yang akan membahayakan untuk kesehatan kita makanan dan minuman dan syariat kita mengasuh seperti itu untuk menghindari perkara-perkara yang kotor, menjauh dari perkara-perkara yang akan membahayakan. Seperti kata Rasul SAW, wala yatanafas fil ina. Ya jangan kalian meniup gelas. Itu kenapa? Upaya syariat. Bagaimana supaya tidak terjangkit wabah ya. atau penyakit yang ada dalam maidah, dalam perut-perut kita keluar lewat mulut kita, lewat nafas kita ya, kepada makan atau minuman ketika meniupnya sempurna syariat Islam itu sebenarnya ya. itu dalam artian menjauh yang menghindari ya perkara-perkara yang kotor yang keji termasuk ini yang dianjurkan tidak berinteraksi dengan orang-orang yang jelas terjangkit wabah itu kalau sudah ada orang yang telah terjangkit dengan wabah itu jangan berinteraksi Tadi dianjurkan untuk menjauh, menghindari. Tapi kalau bukan terjangkit, jangan khawatir. Ya, cuman temannya flu atau batuk biasa. Oh, apa? Jangan deket-deket saya. Lo eh, oh, dimakan dimarahi, apalagi ditendang ada yang batuk. Eh, jangan. Itu maksudnya apa? Yang jelas-jelas. Ya. Kenapa pun tadi yang bersin pun harus menjaga adab ya, ketika bersih ditutup mulutnya ya, jangan sengaja-sengaja bersih di hadapan muka orang ya. nanti pun bukan virus corona dan jangan dipermainkan ya. batu beribat temannya wah corona ya. ini bukan permainan ya, bukan permainan kata ya. bukan senda serius perkaranya Itu faktor yang pertama. Ya. Menjauh, tidak berinteraksi ya, dengan orang-orang yang jelas-jelas terjangkit. Ya. ya sampai apa? Cuman berita-berita katanya-katanya sampai orang meninggal karena gara-gara meninggal dikatakan apa corona dari mana buktinya ya. ya boleh jadi dia jantungan ya. boleh jadi memang apa mata fajatan sebagai asyaratus sa'ah ciri kiamat kata Rasulullah apa? banyaknya orang yang meninggal dadakan bukan tahu bulat saja dadakan ini meninggal meninggal dadakan itu kata Rasulullah apa? ciri ya, tegaknya hari kiamat jangan main tuduh corona ya. kemudian poin yang kedua yaitu diantaranya doa tadi tuhan doa ini yang mudah tadi kebersihan mudah insya Allah masing-masing kita baik di ma'had ataupun di rumah termasuk lingkungan insya Allah tadi upaya kita ya, untuk mungkin mengangkut sampah itu sudah diupayakan cuma pihak sampah ternyata belum bisa jadi ya. rumah masing-masing terus ditingkatkan kebersihan ya, sesuatu yang kira-kira akan mengundang wabah-wabah dihilangkan sebagai upaya syariat yang mengasuh tadi dari ayat dan hadis-hadis untuk menghindar dari perkara-perkara yang membahayakan. Kemudian doa. Ya. Doa demikian pula Rasul SAW mencontohkan kepada kita sampai pun dalam zikir pagi dan sore. Ya. Jangan kita menganggap enteng dan kecil masalahnya sepele manfaatnya kegunaannya Rasul memberikan contoh di kala pagi dan sore hari dengan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul basir ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala la yadurru ma'asmihi tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan ya, di langit ataupun di bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu yakini doa itu dibaca sebagai benteng perlindungan di pagi hari dan di sore hari. Mudah ya kan? Gratis. Cuma berdoa ikhwatulillah. Ya, pagi dan sore selepas subuh, selepas asal dibaca doa itu. Belum lagi dalam doa yang lain yang Rasulullah mengajarkan dalam Sunan Tirmizi. Ya. Kata Rasulullah SAW Man ra'a sahibal bala falyaqul alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathiri mimman khalaqa tafdila illa ufiya min dzalikal bala kainan man kan ma'asha Rasulullah SAW barang siapa yang melihat orang yang ditimpa suatu petaka Padahal di sini kata ulama imma musibatul badan wa imma musibatul din. Baik itu musibah yang menimpa badannya seperti sakit dan yang lainnya atau musibah yang menimpa agamanya, futur. Ya. Ataupun apa? Ya, agamanya rusak. Ya. Ketika antum melihat orang yang diuji baik itu badannya ataupun agamanya Kata Rasulullah, tidaklah dia mengatakan Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menjaga aku dari musibah yang menimpa kepada dirimu. Wa faddalani ala kathiri mimman khalaqa tafdila dan telah memberikan anugerah kepadaku di atas makhluk yang lainnya yang telah Allah swt ciptakan beberapa keunggulan. Gitu. Maka yang membaca doa ini kata Rasulullah illa ufiya min dzalikal bala. Dia akan dijaga dari ujian seperti itu. Dijaga oleh Allah SWT dari ujian yang seperti itu. Apalagi para suster, para dokter ketika menangani orang-orang yang terkena kasus corona dan sebagainya banyak-banyak membaca doa itu. Kenapa? Karena dia kan yang melihat langsung sehingga menjaga untuk perlindungan dirinya meminta kepada Allah SWT agar tidak tertimpa seperti apa yang ditimpa oleh pasiennya demikian pula tadi ketika kita melihat ya atau berjumpa dengan orang yang rusak agamanya berlindung dengan doa itu agar kita tidak rusak agama kita dan yang ketiga dengan tadawi dengan terobat ya. Rasulullah SAW sebutkan dalam Syekh Bukhari kulli da'in dawaun wa ma usiba minhu bara'a biidzillah ta'ala setiap penyakit itu ada obatnya jikalau obat itu tepat resep itu tepat maka apa bara'a Rasulullah dia akan sembuh Tentunya apa? Biiznillah. Rasulullah dengan izin Allah SWT. Dengan izin Allah SWT. Di, di antara obatnya banyak ikhwatulillah. Ya. sebab berikutnya di antara obatnya yaitu yang pertama itu ar-ruqyatu bil Quran. Wal, wal istishfa'u minhu. Ruqyah dengan Al-Quran dan mohon kesembuhan dengan Al-Quran. untuk tahu bagaimana kisah yang disengat dalam suhi Muslim dari hadith Abi Sa'id Al-Khudri al taala anhu. Ya. Ketika kepala suku disengat kemudian dirugi oleh para sahabat dengan Al-Fatihah, Rasulullah mengatakan Ma tadruna anha rukyatun Dari mana kalian tahu bahwasanya Al-Fatihah itu ruqyah? Ya, penyembuh obat. Ya. Sehingga yang disengat itu tiba-tiba seketika dirugih dengan Al-Fatihah sembuh. Seolah-olah tidak pernah disengat sebelumnya. Ya. kini pula di surat Al-Isra Allah SWT sebutkan wa nunazziru minal Qur'ani ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan kata Allah SWT dalam Al-Quran itu yang mengandung apa? Syifa, obat dan rahmat bagi segenap kaum mukminin. Demikian pula dalam ayat yang lain di Fusilat atau surat apa? Kul huwa huda wa syifaa'un Katakanlah bahwasanya huwa itu Al-Qur'an huda wa syifaa sebagai petunjuk dan obat. Sehingga Rasulullah dalam sakitnya membaca apa? Al-Ikhlas dengan Al-Mu'awwidhatain ya, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Banyak sebenarnya syariat memberikan solusi yang mudah gratis dari virus tersebut dan virus-virus yang lain. Ya. Sehingga jangan panik, jangan bingung, jangan kecil hati. Demikian pula di antara sebab yang lain yang syariat menuntunkan untuk kita menghindar dari virus corona ini dan yang lainnya yaitu diantaranya dengan syurbul asli minum madu oh yang ini kan bermodal ya, ya semampunya Itu telah tegas Allah sudah tersebut karena Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke 96. Ya. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuha wa shifaa'un wa fihi shifaa'un linnas. Fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perut lebah tersebut syarabun ya, minuman yang mukhtalifun alwanuha beraneka ragam jenisnya. Ya. Beraneka ragam jenisnya. Baik. Ada madu kelengkeng, madu rambutan, ya. madu sidr. Ya, almuhim madu. Ya. Terserah mau madu randu ke mau apa, almuhim madu. Ya, jangan sampai apa? Jangan sampai air tape. baik. Air tape itu kalau digodok bisa jadi madu. Bisa mengental dan bisa apa berbu apa namanya berbusa. Dan yang penting bagusnya yang murni. Ya. Para peternak kalau di kampung-kampung mau mengakui dengan jujur, bahkan apa menawarkan ke pelanggan apa mau yang asli atau mau yang campuran, ya. Campuran Tadi dari air tape dan yang lainnya itu al-muhim baju terserah mau madu Indonesia mau madu Yaman ya, sesuai dengan kemampuan itu nasnya telah jelas tadi kata Allah SWT fihi Ulil nas padanya ada penyembuh bagi manusia yakini yang seperti itu yang ah saya minum madu kok nggak sembuh-sembuh diyakini ya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari, ya asy fi thalathati. Penyembuhan itu ada pada tiga hal. Ya. Jadi kesembuhan bisa didapat dengan izin Allah SWT pada tiga hal. Yang pertama, kata Rasul SAW, alaihi nar dengan kay ya. dengan menusukkan besi panas antum bakar besi ya, yang tajam sampai merah kemudian ditusukkan ke daerah yang sakit supaya penyakit tersebut tidak menyebar seperti banyak dilakukan oleh kalau di negeri Yaman orang yang daros yang kodarullah belang di negeri Yaman itu Masya Allah penduduknya banyak yang ditimpa penyakit itu sehingga ketika sebagian tidak tahan dengan penyakit itu akan tidak merembet mereka panaskan besi ya. kemudian tusukan ke daerah yang ada belangnya saja ya supaya tidak merembet ke atas ya. tapi yang seperti ini kata Rasulullah apa wa ana anha ummati an saya larang umatku dari hal itu kecuali kita perlama dalam kondisi segala macam cara sudah ditempuh tidak ada lagi cara lain kecuali dengan kain Bahkan dalam ayat yang lain termasuk yang tidak masuk surga tanpa adab dan hisab ketika dia apa? melakukan pengobatan kei Tapi kalau seorang ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, layak tahun tidak termasuk orang-orang yang melakukan pengobatan kei Bukan berarti haram, ya. cuma akan tadi menghambat. Dia masuk surga tanpa adab dan hisab. Yang kedua syurtatu muhajjamin itu hijama dengan berbekam. Penyembuhan akan didapati dengan berbekam. Melakukan pembekaman yang mengeluarkan darah-darah kotor. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syurbatu asadin dengan minum madu. Itu tiga. Ya, penyembuhan yang disebut dalam Sahih Bukhari. Ya. Sudah Sebab lain dalam menangkal virus ini secara khusus dan umum virus-virus yang lain dengan lagi-lagi yang bermodal habatus sauda. Itu ya, pun bermodal. Kita harus beli. Cuma insya Allah masih terjangkau. Ya. Itu pun nasnya jelas. Ya. Rasulullah sebutkan dalam hadis Bukhari, dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah kalau tidak salah, Hmm. Kata Rasulullah SAW tentang habatus sauda, al-habatus sauda syifaun likulli da'in illa syam, ya illa sam. Kata Rasulullah habatus sauda itu obat bagi segala macam penyakit. Illa sam. Dikatakan oleh Ibnu eh, Ibnu Syihab perawi hadis Asam itu al-maut. Ya, sebagaimana orang Yahudi kan berkata pada Rasulullah, asamu alaika ya Muhammad maksudnya apa? kematian bagi kamu ya Muhammad iya. kecuali kematian itu nasnya jelas ya khotibillah obat segala sesuatu iya. sehingga kalau orang-orang mengatakan corona ini belum ada obatnya dia telah menyisi Al-Quran dan Sunnah Al-Quran jelas tadi madu sebagai obat hadis jelas minum madu sebagai obat. Ya. Habatus sauda, obat segala macam penyakit. Apakah dikecualikan illa corona? Ya. <laughs> Ada nggak pengecualian illa corona? Ya. Tidak ada. Ya. Jadi yakini katakanlah kesempurnaan Islam. Sebagai apa? Sebagai imun. Apa imun itu? Penjagaan diri secara islami Kurang lagi khazbillah yang bermodal juga minum air zam-zam. Ya, cuma apa lebih mahal lagi. Ya. Tapi apa jelas nasinya Diyakini kesuihannya Rasulullah ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung untuk apa dia minum, meminumnya. Untuk niatkan untuk kesembuhan, maka untuk kesembuhan ternyata yang lainnya maka untuk itu lima syuribalah ya. tergantung untuk apa untuk meminumnya dalam riwayat yang lain mau zam ta'amu tu'amin wa saqamu saqamin kata Rasulullah SAW air zam zam itu sebaik-baik minuman selezat-lezat minuman dan apa wa saqamu saqamin dan obat dari penyakit dalam riwayat yang lain, khairu ma'in ala wajil ardi ma'u zamzam. Fihi padanya ya, sebaik-baik air di atas muka bumi ini yaitu air zamzam, fihi asakomu minasakim minas ya karena padanya mengandung penyembuh dari berbagai macam penyakit. Bahkan dari yang lain disebutnya sebagai barokah. Ya, mau zam-zam mubarakatun. Eh, zam-zam itu diberkahi. Ada lagi yang lainnya yang bermodal. Tapi yakini kepastiannya dari syariat. Ya. Yaitu kurma ajwa itu pun sebagai kata para ulama sebagai imun syar'i ya. menjaga kekebalan tubuh secara syariat hadisnya jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim apakah masih ragu ya, dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas sebagian dalam Sahih Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha kulla yawmin sab'a tamaratin ajwatan lam yadurruhu fi dhalika al yawmu fi dhalika al-yawmi summun wala sihrun Barang siapa yang di pagi hari setiap harinya dia memakan tujuh butir kurma ajwa maka lam yadurruhu fi dhalika al-yawm summun wala sihrun tidak akan membahayakan dirinya racun dan sihir di hari itu dia ya, akan membahayakan. Dalam riwayat yang lain, mantasabbaha sab'a tamaratin ma baina labataiha yang memakan tujuh kurma yang tumbuh di Madinah yang tumbuh di dataran Madinah sehingga kalau nggak mampu ajwa ya apa yang tumbuh di Madinah sukari atau yang lainnya dari kurma-kurma yang tumbuh di dataran Madinah. Itu telah dijamin berdasarkan nah, syariat tidak akan membahayakan dia. Ya, racun ataupun sihir. Ya, mudarat-mudarat yang lain. Jadi ya. paham ya, Tapi tadi ya, yang mudah doa. Ya, semoga Allah SWT senantiasa menghindari dari, dari diri kita ya. dan juga yang ma'ruf dalam riwayat dari kisah Umar dengan Abu Ubaidah Ibn Jarrah ya. dalam hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari solusinya ya, ketika Rahman bin Auf menyampaikan solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kalian mendengar suatu negeri ya, terjangkit dengan suatu wabah jangan kalian pergi ke negeri itu. Ya. Jangan nonton, jangan meneliti. Seperti kalau seandainya sekarang yang banyak terjangkit di, di negeri kita mana? Mana? Dan dan tidak. Mana yang paling banyak di negeri kita? Dari 20 ada dari 30 itu yang terjangkit penyakit itu. Ada yang update? Ada yang on? Ada yang Depok apa Natuna? Jangan pergi ke situ. Ya. Jangan pergi ke tempat-tempat yang ada wabah itu. Itu solusinya. Dan juga kata Rasulullah yang sampaikan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ya, kalau kalian berada di negeri yang sedang terkena wabah itu, jangan kalian keluar dan lari dari negeri itu. Ya. Kalau seseorang terjebak di negeri itu, yang ada wabah, jangan dia keluar dan lari dari negeri itu. Ya. Dia sabar di negeri itu. Jangan sampai dia keluar atau lari membawa wabah itu. Ya. Termasuk solusi juga ya. yang harus diperhatikan. allah Taala al-Afiyah Mungkin banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah SWT agar kita, keluarga kita, ma'ai kita, kaum muslimin ya, dimanapun berada diselamatkan dari wabah ini dan semoga Allah SWT memberikan hikmah di balik ujian ini tentunya Allah SWT waliyu dhalik wal qadiru alaih Allah maha mampu dengan itu tafadhalu